Ikhwah yang ada di Masjid Al-Hanif di kota Bandar Lampung. Alhamdulillah malam hari ini kita di Sabtu malam Ahad 7 <clears throat> Syaban 1445 Hijriah bertepatan 17 Februari 2024 Masehi. Alhamdulillah bitaufik minallahi azza wa jalla kita kembali bisa melanjutkan kajian kita yang merupakan kajian rutin setiap pekan membahas kitab Sahih Al-Bukhari dan kita sekarang pada pembahasan tentang Kitabul Iman yang merupakan di antara pembahasan terpenting dalam kitab Sahih Bukhari tentang Kitabul Iman dan kita sampai pada hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman. Yaitu hadis nomor 9, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi, qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi, qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa iman itu ada 60 cabang lebih. 60 sekian cabang. Dan malu merupakan salah satu cabang dari iman. ayo ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga hadis ini melalui jalur Syekh Al-Bukhari, gurunya Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi kemudian dari gurunya Abu Amir Al-Aqadi, lalu dari gurunya Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abi Saleh, dan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian jalur sanatnya dan penjelasan tentang masing-masing sanatnya sudah kita lewati penjelasannya sebagaimana dalam pertemuan yang lalu. Kita telah menjelaskan masing-masing para perawinya. Ayo ikhwa rahimani warahmatullah. Hadis ini sekarang kita akan mensyarah tentang makna hadis. <clears throat> hadis ini beliau letakkan untuk membuktikan bahwa iman bahwa amal merupakan bagian daripada al-iman. Karena itu beliau letakkan bab umurul iman, bab umuril iman, bab tentang perkara-perkara iman, yakni perilaku-perilaku iman. Lalu beliau meriwayatkan setelah menyebutkan hadis ayat ya dan kemudian apa? hadis, hadis tentang syu'abul iman. yakni ingin beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang bahwa iman itu mencakup banyak cabang, mencakup banyak perkara termasuk diantaranya adalah amal di samping mencakup kaul, kaudul kalbi dan kaudul lisan, ucapan hat kalbu dan ucapan lisan juga mencakup amal. Amal kalbu, amal lisan dan amal jawarih. Ini lah keyakinan ahlu sunnah, inilah akidah ahli sunnah sekaligus ini sebagai bantahan terhadap kelompok al-murji'ah yang menyatakan bahwa iman bahwa, yang menyatakan bahwa amal bukan bagian iman. Ya. Fala tadurrul ma'siyah mal iman, kata mereka. Maksiat tidak membahayakan iman. Demikian keyakinan Murji'ah. Sebaliknya lawannya adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang menyatakan secara ekstrim bahwa barang siapa yang meninggalkan amal satu saja maka dia telah kafir. Nah, barakallahu fikum. <clears throat> Maka ini semua dua kelompok ini baik Murji'ah maupun kelompok lawannya yaitu Al-Wa'idiyah. Ya, termasuk di dalam Al-Wa'idiyah adalah Khawarid dan Mu'tazilah. Dua-duanya adalah kelompok yang batil yang tersesat dari jalan kebenaran. Hadis ini ayol ikhwah rahimani warahmukumullah al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau uh, al-iman bid'un wa situna syu'bah. Bahwa iman itu adalah 60 sekian cabang. Kata-kata bid'un bikasri awwalihi wa hukiya al-fatah lughatan. Ya. Dengan mengkasrahkan huruf awalnya bid'un. Ada juga yang menyebutkan dengan fatah bad'un. Ini adalah adadun mubham muqayyad bima bainas salas ila tis'a. Kama jazama bihi al-qazzaz. Adalah bilangan mubham ya, yang terbatas antara tiga sampai sembilan Ini. Sehingga angka angka atau bilangan ini bid'un itu mencakup berapa? Rentang angka 3 sampai angka 9. Demikian dipastikan oleh Al-Qazzaz. Ada juga yang menyebutkan sebagaimana ucapan Ibnu Sayyidih sampai 10, 3 sampai 10. Ada pula yang berpendapat mulai dari 1 sampai 9. Ada yang berpendapat mulai dari 2 sampai 10. Ada yang berpendapat dari 4 sampai 9. Ya. <clears throat> Dan yang menguatkan pendapat Al-Qazzaz tadi itu adalah tafsir yang disepakati oleh al-mufassirun ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tafsir yang disepakati oleh para ulama mufassirun, para ulama ahli tafsir tentang firman Allah taala, "Falabitha fi sijni bid'asinin." maka dia tinggal di dalam penjara, mendekam dalam penjara bid'asinin. asinin, ya. Dan itu disebutkan bahwa bilangannya adalah tujuh. Beliau Nabi Yusuf, ayat ini berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berada di penjara selama tujuh tahun. Nah tujuh berada di antara rentang tiga sampai sembilan. Demikian pula sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih bahwa Quraisy mengatakan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, barakallahu fikum. Ini wallahu alam inilah pendapat yang benar tentang al-bid'u. Ya. Atau al-bad'u. Nah. Berikutnya adalah wasitun. Wasitun. 60. Ya. Demikian dalam periwayatan Sahih Bukhari. Ya. Sehingga bid'un wasittuna syu'bah. 60 sekian cabang, yakni antara 63 sampai 69 cabang. Nah, demikian dengan situn 60. Dan tak ada perbedaan dari jalur periwayatan, jadi jalur-jalur periwayatan Abu Amir Al-Aqadi, guru, gurunya Al-Imamul Bukhari pada sanat ini, bahwasanya semuanya dengan situn. Nah, Abu Amir Al-Aqadi diikuti pula oleh Yahya Al-Himmani. Oleh Yahya Al-Himmani dari Sulaiman bin Bilal. Itu dengan apa? Situn. Nah, sehingga Abu Amir meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal diikuti oleh pula oleh Yahya Al-Himmani. Meriwayatkan pula dari Sulaiman bin Bilal dengan situn. Tanpa ragu. Ya, yakni apa? Bid'un wasituna syu'bah. Tanpa ragu. Sementara itu, Abu Awana meriwayatkan dari jalur Bishir bin Amr dari Sulaiman bin Bilal. Ya. Dari jalur siapa? Bishir bin Amr dari Sulaiman bin Bilal mengatakan dalam riwayatnya bid'un wasitun au bid'un wasab'un yakni 70 sekian cabang atau nah yakni 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Artinya di sini ada syak, ada ragu. Apakah menyebut kata situn ataukah sab'un. Sehingga di sini ada melalui jalur Sulaiman bin Bilal ada tiga murid yaitu Abu Amir Al-Aqadi dan Yahya Al-Himmani dan Bishr bin Amr. Ini tiga murid ini meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal semuanya. Dua murid meriwayatkan tanpa ragu pasti yaitu bid'un wasitu nasyu'bah. Hanya satu murid yang ragu meriwayatkan dengan taradud ada keraguan yaitu Bishir bin Amr dari Sulaiman bin Bilal dengan taradud dengan ragu bid'un wasitun au bid'un wasab'un Nah, riwayat dengan taradud ini, adanya keraguan ini juga terdapat pada riwayat Muslim. Periwayatannya lima Muslim melalui jalur Sulaiman bin Abi Saleh dari Abdullah bin Dinar. Ya, dari Abdullah bin Dinar. Nah, adapun kalau sanatnya Al-Bukhari ya, itu adalah Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Saleh. Afwan melalui jalur Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar. Nah, sehingga apa? Di sini keraguan terletak di tabakahnya Sulaiman bin Bilal, yaitu antara Sulaiman dengan Suhail. Nah, pada riwayat Suhail bin Abi Saleh dari Abdullah bin Dinar itu sebagai yang ini merupakan riwayatnya Muslim terdapat taradud. Terdapat taradud Nah, demikian. <clears throat> Walaupun ashabus sunan ketika meriwayatkan dari jalur Suhail bin Abi Saleh dari Abdullah bin Dinar ini tanpa ragu dengan bid'un wa sab'un. Bid'un wa sab'un. Sehingga yol ikhwar rahimani wa rahmakumullah ada sekian periwayatan sekarang. Ada yang pasti bid'un wa sittun itu melalui jalur siapa? Abu Amir Al-Aqadi dari Sulaiman bin Bilal dan Yahya Al-Himmani dari Sulaiman bin Bilal. Ya, dalam riwayat Bukhari. Apa dal uh, nah, dalam riwayat ini. Kemudian yang uh, tidak ragu juga namun dengan bid'un wa sab'un adalah periwayatan Suhail bin Abi Saleh dari Abdullah bin Dinar. Nah, itu tidak ragu dengan bid'un wasab'un namun periwayatan dari siapa di sebagaimana riwayat ashabus sunan. Adapun alimah Muslim ketika meriwayatkan dari jalur Suhail bin Abi Saleh an Abdullah bin Dinar ini dengan taradud ada keraguan antara 70 dengan 60 maka dia mengatakan bid'un wasitun atau au bid'un wasab'un. Ayol ikhwah rahimani rahmakumullah, mana yang benar? Apakah 60 sekian ataukah 70 sekian cabang? al bayhaqi meriwayat menguatkan riwayat Al-Bukhari. Meriwayatkan al riwayat Al-Bukhari yaitu bid'un wasittun. Dengan alasan karena Sulaiman bin Bilal tidak ragu di sini. Namun alasan beliau ini kata Ibnu Hajar fihi nazar. Kenapa? Karena di sana ada jalur periwayatan melalui Sulaiman bin Bilal yang di situ ragu yaitu riwayat dari siapa? Dari muridnya yang diriwayatkan oleh muridnya yang bernama Bishr bin Amr. Nah, sehingga kalau alasannya adalah karena Sulaiman bin Bilal tidak ragu pada riwayat Al-Bukhari, maka di sini nazar. Karena di sana ada murid Sulaiman bin Bilal yang meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal dengan taradud, dengan ragu. Namun kata Al-Hafidh Ibn Hajar, lakin yurajjah bi annahu al mutayakkan wa ma adahu mashkukun fihi namun bilangan bid'un wasitun ini lebih kuat kenapa karena itu yang yakin adapun selainnya riwayat-riwayat yang lainnya maka di situ ada keraguan yang yakin situn ya bid'un wasitun adapun bid'un wasab'un atau apalagi yang mutaraddid situn wasabun bid'un wasitun situn au bid'un wasabun ini jelas-jelas masykuk diragukan ya diragukan padanya Loh kenapa enggak dikuatkan bid'un wasabun sab'un 70 sekian cabang ya karena yang itu merupakan ziyadatul thiqah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hulaimi dan diikuti oleh iyab, Nah, maka ini tidak pas, tidak tepat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa? Karena idzilladzi zadaha lam yastamirra 'alal jazm biha. Karena para perawi yang meriwayatkan dengan bid'un wa sab'un itu tidak terus seperti tidak konsisten untuk memastikan angka bid'un wa sab'un. Tidak konsisten, no, oh, pasti seperti itu. Tapi ada yang ragu. Ada yang bid'un wa, wa, wa Sab'un ada yang ragu. Sit, bid'un wa situn dan bid'un wa sab'un. Sehingga nggak konsisten. Ya. Sementara itu uh, jalur periwayatannya satu. Ya. Yaitu sama-sama dari Sulaiman bin Bilal. Wa bihadza yatabayyan sufuf nazaril Bukhari. Nah, dari sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat jelas ya uh, jelinya cara pandang Al-Bukhari ketika beliau merajihkan ya meriwayatkan dengan apa? Memilih riwayat bid'un wasittuna syu'bah. Karena ini yang pasti sudah yakin 60. Selebihnya diragukan. Ya, 60 sekian cabang lebih itu pasti. Adapun 70 maka ini masih diragukan. Demikian yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar yaitu apa? bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Ya, ada 60 sekian cabang atau 60 cabang lebih. Dan pendapat ini pula dikuatkan oleh Ibnu Salah. Ya, pendapat ini dikuatkan pula oleh Ibnu Salah. Ya, Ibnu Salah mengatakan <clears throat> sebagaimana dalam Sianatu Sahih Muslim wal ashbah bil itqan wal ihtiyat tarjihu riwayatil akal yang lebih sesuai dengan kebenaran dan lebih pasti dan lebih berhati-hati adalah menguatkan riwayat yang lebih sedikit ya, riwayat yang lebih sedikit sehingga kalau ada 60 dan 70 60 ini pasti Hatta yang 70 pun pas memastikan kalau ada kalau ada 7 kalau ada 60, hanya saja dia ragu apakah sampai ke ke 70 atau tidak. Kalau sampai ke 60 dua versi riwayat ini sama-sama pasti gitu. Karena itu dalam beberapa ahkam fikih misalnya kalau kita ragu dalam rakaat salat maka kita diperintahkan untuk apa? memilih bilangan yang terkecil. Ragu apakah sudah empat rakaat atau masih tiga rakaat maka pilih yang akal yang tiga karena tiga pasti yang empat ragu ya itu maka pilih anggap sholatmu berarti apa tiga rakaat kemudian lakukan sujud sahwi dan dalam beribadah-ibadah yang lainnya sehingga kalau ada keraguan antara bilangan yang banyak dengan yang sedikit maka lebih dikuatkan yang sedikit nah sehingga iman itu ada 60 cabang ada 60 sekian cabang atau ada 60 cabang lebih. Ini yang lebih benar wallahu alam. Wal ya adalah salah satu cabang dari iman. Adalah salah satu cabang dari iman. Al haya dalam bahasa taghayyur wa inkisarun ya'taril insan min khawfi ma yu'abu bihi adalah perubahan dan ketakutan yang mengenai seseorang yakni perasaan perubahan perasaan ya dan hancurnya perasaan nah yang mengenai seseorang karena takut dari sesuatu yang tercela ini haya dan terkadang digunakan kata haya ala mujarrad tarki syai' bisa babin. Pada semata-mata meninggalkan sesuatu karena satu sebab. Itu juga terkadang disebut malu secara bahasa. Padahal at-tarku ini adalah hanya sebagai salah satu konsekuensinya. Meninggalkan itu adalah salah satu konsekuensi perasaan malu bukan malu itu sendiri. Ya. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, malu adalah khuluqun yab'ats ala istinabil qabih au khulqun ya yab'ats ala istinabil qabih suatu akhlak yang mengantarkan untuk menjauhi perbuatan yang buruk yang jelek wa yamna minat taksir fi haqqi dzil haq dan mencegah dia untuk tidak memenuhi hak daripada haknya orang yang memilikinya, memiliki hak tersebut. Sehingga ini merupakan suatu akhlak yang mengantarkan seseorang untuk menjauhi hal-hal yang buruk dan mencegah seseorang untuk tidak memberikan atau tidak memenuhi hak orang yang memang memiliki hak itu. Ini malu. Inilah malu secara syar'i. Ya. Karena itu dalam hadis yang lain juga disebutkan al haya'u khairun kulluh. Malu itu adalah kebaikan semuanya. Ya. Tidak ada jeleknya pada perasaan malu. Mungkin ada yang bertanya, bukankah malu itu adalah sifat termasuk gharaiz, sifat tabiat manusia? Ya. Kenapa kok dijadikan termasuk salah satu cabang iman? Padahal itu adalah perasaan yang alami, perasaan dasar manusia. Ya. Tabiat dasar manusia kenapa kok dijadikan sebagai salah satu cabang iman? Jawabannya bi annahu qad yakunu gharizatan wa qad yakunu takhallukan. Malu itu bisa memang sesuatu yang alami, sifat dasar. Ya tapi bisa jadi itu merupakan akhlak yang memang diperoleh dengan cara berupaya memiliki akhlak itu, mengupayakan akhlak itu. Ya, bisa seperti ini sehingga bisa menjadi satu yang dasar, sifat dasar alami dia. Ya. Tapi bisa jadi memang itu muncul karena berup, diupayakan, dilakukan, dibiasakan untuk berakhlak dengan akhlak itu. Ya, ini malu kalau ini jawabannya. Kalau dikatakan malu itu kan sifat dasar, enggak. Enggak melulu sifat dasar, ada yang memang diupayakan malu itu. Namun walakin istimaluhu ala wifki syara' yahtad ila iktisab wa ilmin wa niyah. Namun menggunakan rasa malu agar supaya sesuai dengan syariat nah, agar bisa berjalan sesuai syariat ini yang butuh iktisab butuh upaya, butuh ilmu dan niat. Butuh pada iktisab, upaya, ilmu dan niat. Nah, ketika menggunakan malu itu agar sesuai dengan syariat. Ya. Itu membutuhkan pada tiga hal ini. Upaya, butuh pada upaya, ilmu dan niat. Fahuwa minal iman lihada. Maka rasa malu ini karena hal seperti tadi ini termasuk iman. Ya. Atas dasar itu bahwa malu ketika diupayakan berjalan sesuai dengan syariat itu butuh kepada upaya, ilmu dan niat, maka dari sisi inilah haya termasuk bagian dari iman. Ini alasan pertama. Alasan kedua, wali kaunihi ba'isan ala fi'lit ta'at wahajizan an fi'lil ma'siyah. Dan karena malu itu, karena rasa malu itu menjadi faktor pendorong untuk berbuat taat. Malu loh saya. Masa enggak begini? Ya, itu akan mendorong untuk berbuat taat. Kalau orang malu aja kepada makhluk, itu bisa mendorong dia untuk berbuat baik. wa kaif kalau dia malu kepada Al-Khalik. Kalau dia malu kepada Al-Khalik. Ya. Dia telah banyak mendapatkan nikmat. Ya. Allah beri rezeki siang dan malam tiada henti. Nah, maka malu dia kenapa nggak mentaati Allah Subhanahu. Kenapa nikmat itu tidak dia gunakan sebagai sarana untuk dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mal nikmat itu tidak dia gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Nah, dan sebaliknya, perasaan malu ini akan hajizan an fi'lil ma'siyah. Menjadi faktor yang mencegah dia dari berbuat maksiat. Apa pantas dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia akan bisa berbuat maksiat sementara Allah terus mengawasi dia? Allah melihat gerak-geriknya, Allah mendengar segala ucapannya. Allah tahu apa yang di dalam kalbunya. Allah terus mengawasinya. Allah sami' Allah basir, Allah Adim, Allah Adimun bidati sudur, Allah khabir, Allah itu latif. Nah, ya. Maka kenapa saya akan berbuat maksiat? Mau kemana saya? Ya, untuk terhindar dari Allah Subhanahu wa taala. Malu dia berbuat maksiat. Ya, malu dia untuk berbuat maksiat. Karena itu dikatakan bahwa perasaan malu itu adalah Eh, perasaan antara <clears throat> melihat nikmat Allah Ta'ala yang sangat banyak dan melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Melihat nikmat Allah yang sangat banyak ini. Ya. Dan di sisi lain dia melihat banyaknya kekurangan. Maka ini melahirkan suatu perasaan yang bernama malu yang bernama apa? Malu. Dan ini diisyaratkan dalam doa kita, dalam doa Sayyidul Istighfar. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dzambi faghfirli. Aku mengakui ya Allah betapa banyak nikmatmu kepadaku dan betapa banyak dosa-dosaku. Ya, malu dia, maka dia mohon ampun, faghfirli. Ampunilah aku ya Allah. Nah, ini sehingga ayol Allah rahimani warahmakumullah, inilah alasan kenapa al-haya itu termasuk cabang salah satu cabang dari keimanan. Mungkin ada yang bertanya, ya, bahwa malu itu terkadang menghalangi seseorang untuk me berucap kebenaran atau berbuat baik. Ya. Mengucapkan kebenaran atau berbuat baik. Kadang malu dia. Nah, mau berbuat ini malu, nggak jadi. Nanti dilihat orang. Padahal yang mau dia perbuat itu, itu kebaikan suatu kebenaran atau dia mau mengucap mengingkari kemungkaran, dia mau menyampaikan qaulul hak, malu dia, nggak berani. Nah, gimana? Padahal malu termasuk iman, termasuk satu cabang iman. Maka jawabannya li'an nadzalika laisa syar'iyan. Nah, maka itu sebenarnya bukan syar'i, bukan malu yang syar'i. Karena malu yang syar'i itu tidak akan mencegah seseorang dari mengucapkan dan melakukan kebaikan. Tidak akan mencegah seseorang dari berucap dan melakukan kebenaran. Kalau sampai menghalangi seseorang dari kebaikan dan dari kebenaran, maka itu bukan malu yang syar'i, bukan malu yang syar'i. Ya. Maka dikatakan oleh al hafid Ibn Mulaqin wa rubba hayain yamna minal khair wa yajban an qawlil haq. Kadang-kadang malu itu mencegah dari kebaikan dan membuat dia pengecut dari mengucapkan kebenaran. Walaysa bihayain haqiqatan. Itu sebenarnya bukan rasa malu yang sebenarnya. Ya, itu bukanlah rasa malu yang hakiki bal huwa ajz wahur itu adalah kelemahan, ketidakmampuan, wahur ya. Perasaan pengecut tadi. Itu adalah khur, yakni kelemahan. Ajis ketidakmampuan, wahur kelemahan. Tidak mampu dan lemah. Bukan rasa malu yang hakiki. Demikian keterangan uh, Al-Hafidh Ibnu Hajar dan juga sebelumnya Al-Hafidh Ibnu Mulaqin. Jika ada yang bertanya, kenapa disebutkan secara sendiri? Al-haya'u syu'batun minal iman. Disebutkan secara, secara sendiri. Maka jawabannya biannahu annahu kadda'i ila baqi syu'ab karena malu itu seakan sebagai yang mengajak kepada cabang-cabang yang lainnya. Idil hayyi karena orang yang malu itu yakhafu fadihatad dunya wal akhirah. Fayak tamir wayan zajir. Ya. Karena orang yang memiliki rasa malu itu akan khawatir terbuka kejelekan-kejelekan aib-aib dirinya di dunia maupun di akhirat. Ya, sehingga dia waspada. Nah, dan dia berhati-hati. Dan insya Allah akan ada penjelasan khusus lebih detail tentang masalah sifat malu ini pada bab khusus yang akan diletakkan oleh Al-Bukhari dengan judul Bab Al-Haya'u Minal Iman. Kemudian ayol ikhwa rahimani warahmukumullah tentang apa saja syu'abul iman itu, cabang-cabang iman tersebut, maka para ulama berupaya untuk menyebutkan dan menghitungnya kepada kita secara rinci. Al-Qadhi Iyad mengatakan takallafa jama'atun hasru hadhihi syu'ab bitariqil ijtihad. Ya, sekelompok ulama ya, berupaya untuk menghitung cabang-cabang ini dengan cara ijtihad. Wa fil hukum bi kauni dzalika huwal murad su'ubah dan untuk menghukumi bahwa itulah yang dimaksud dengan cabang iman memang sulit dah ada adamu ma'rifati hasri dzalika alat tafsil fil iman dan ketidaktahuan hitungan cabang-cabang iman tersebut secara detail ini tidak mencederai iman, tidak mempengaruhi iman. Ini walaupun kita nggak tahu secara detail satu persatu hitungannya apa saja, apa saja yang termasuk iman itu sehingga mencapai 60 cabang lebih itu, Walaupun kita nggak tahu satu persatunya secara detail, maka ini tidak mempengaruhi iman, tidak mencederai iman. Ya. Namun memang demikianlah uh, para ulama, tidak sedikit dari ulama yang berupaya menghitungnya. Di antaranya Al-Baihaqi dalam kitabnya uh, Syu'abul Iman dan para ulama lainnya. Ya. Termasuk Ibn Hibban Al-Busti Ibn Hibban Al-Busti juga berupaya menyebutkannya. Di dalam kitabnya Wasful Iman wa Syu'abuhu ya. Ibnu Hib Abu Hatim Ibnu Hibban ini berupaya serius ya mengerahkan kemampuannya untuk menghitung dan secara rinci cabang-cabang iman itu. Walaupun sayang, kitab Wasful Iman wa Syu'abu ini, Wasful Iman dan wa, kitab Wasful Iman wa Syu'abuhu ini, kitab ini hilang, mafkut. Namun uh, eh, al hafid Ibnu Mulakin mengutip dari kitab tersebut, yakni artinya mafkut hilang nggak sampai kepada kita zaman ini. Tapi di kalangan ulama kitab ini ada ma'ruf. Sehingga uh, Al-Hafidh Ibn Mulaqin bisa mengutip dari kitab tersebut secara langsung. Ibn Hibban mengatakan di kitab itu, "Tatabba'tu makna hadal hadis muddatan wa 'addattu at-ta'at." Aku berupaya meneliti makna hadis ini sekian waktu lamanya. Dan aku menghitung semua ketaatan-ketaatan. Aku hitung, setiap ketaatan aku hitung. Fa'idha hiya tazidu ala hadal adad syai'an kathira. Nah, ketika aku hitung satu persatu ketaatan itu ternyata jumlahnya melebihi bilangan ini, lebih sangat banyak kata beliau. Melebihi 60 cabang lebih ini. Faraja'tu ila sunan, maka aku kemudian merujuk kepada sunnah. Fa'adatu kulla ta'atin addaha syari' minal iman. Maka aku hitung setiap ketaatan yang dihitung oleh asyari pembuat syariat dihitung oleh Allah dan Rasulnya termasuk iman. Faidahiyah tangkus anil baad was sab'in. Ternyata itu kurang dari 70 sekian cabang. Kurang. Kalau tadi lebih banyak, sekarang masih kurang. Faraja'tu ila kitabillah wa qara'tuhu bitadabbur. Perhatikan, upaya yang serius. Ini apa? Berlangsung cukup lama. Ya, berlangsung cukup lama, berproses. Lalu kata beliau, maka aku kembali kepada kitabullah. Wa qara'tuhu bitadabbur. Dan aku membacanya dengan penuh tadabbur. Ini para ulama kita, ya ikhwah. Nah, mengerahkan kesungguhannya, berupaya serius termasuk mentadaburi nusus. Ya, dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah. Nah, di sini beliau katakan, aku kembali kepada kitabullah dan aku membacanya dengan penuh tadabbur wa adatu kulla ta'atin addahallahu ta'ala minal iman. Maka aku hitung setiap taat, setiap ketaatan yang Allah hitung sebagai termasuk bagian iman. Fahiya faidha hiya tangkusu anil bid'i was sab'in. Ternyata masih kurang dari angka 70 sekian. Fadhanamtu ilal kitabi as-sunnah. Kemudian aku tambahkan dari yang dari Al-Qur'an tadi itu, aku tambahkan dengan yang dari as-sunnah wa asqattu al muad dan aku buang yang terulang. Ya, penyebutan ketaatan yang terulang aku buang supaya nggak ada pengulangan. Faida kullu syai'in addahullahu wa rasuluhu minal iman bid'un wa sab'un la yazidu 'alaiha wa la yanqus. Maka saat itulah aku dapati semua yang Allah hitung Ya aku dapati semua yang dihitung oleh Allah dan Rasulnya termasuk bagian dari iman ternyata aku dapat aku dapati berjumlah bid'un wasabun, sab'un 70 cabang sekian la yazidu alaihi wa la yanqus enggak tambah dan enggak kurang fa'alimtu anna murada an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadzal adad fil kitab was sunnah. Maka aku pun memahami sekarang, aku tahu sekarang bahwa maksud Nabi alaihi salatu wasalam dengan jumlah ini adalah jumlah yang terdapat dari dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yani setelah beliau hitung lebih cermat lagi. Ya, setelah beliau membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur, maka akhirnya beliau mendapatkan hitungan yang lebih tepat. Dan itu berlangsung berproses cukup lama. Sehingga beliau dapati apa? Dengan berpatokan pada hitungan 70 cabang sekian. Nah. Adapun Al-Hafidh Ibnu Hajar ya, beliau pun juga berijtihad ya. Beliau menghitung cabang-cabang iman ini sebagaimana beliau sebutkan satu persatu di dalam Fathul Bari ya. Maka beliau dapatkan dengan jumlah 60 cabang sekian. Maka beliau rinci satu persatu. Nah, sebelum itu, sebelum kita menyebutkannya, rincian yang disebut yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah <clears throat> Hadis ini dalam riwayat Muslim dengan lafaz al-iman bid'un wa sab'una syu'batan fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatut tariq imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa iman itu ada 70 sekian cabang. Tertingginya, cabang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang terendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu merupakan salah satu cabang keimanan. Ini riwayat sebagaimana dalam Sahih Muslim sehingga di situ Nabi menyebutkan ada cabang tertingginya yaitu la ilaha illallah dan beliau sebutkan pula cabang terendahnya yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Sangat jelas bahwa qaul la ilaha illallah adalah qaul. Ya. Qaulul qalbi wa qaul lisan. Dan imatatul adza anitarik jelas ini merupakan amal. Wal haya'u syu'batun minal iman ini pun juga sangat jelas. Haya ini amal, amal batin. Ya. Demikian ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Nah, adapun rinciannya, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar merinci membaginya dalam beberapa bagian. Ada a'malul qalbi, a'malul lisan, a'malul badan. Dia bagi secara global dulu menjadi tiga bagian ini. A'malul qalbi, a'malul lisan, a'malul badan. Kemudian sekarang beliau menghitung a'malul qalbi yang merupakan amal-amal kalbu. Ya, amal-amal kalbu. <clears throat> Fihi al-mu'taqadat wan niyat. Yang termasuk bagian dari amal kalbu ini adalah keyakinan-keyakinan dan niat. Wa tamil ala arba wa ishrina khaslah. Itu mencakup 24 perilaku, 24 cabang. Apa saja? Yang pertama, al-imanu billah. Wa yadkhul fihi al-iman bidzatihi wa sifatihi. Wa tauhiduhu bi annahu laisa kamitslihi syai' wa i'tiqad hudus madunahu. Cabang pertama adalah iman kepada Allah. Masuk di dalam cabang ini ya, mengimani zatnya dan sifat-sifatnya dan mentauhidkannya dalam ibadah dan meyakini bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang serupa dan sebanding dengannya dan meyakini bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah baru. Ini cabang pertama. Yang kedua, wal iman bimala bimalaikatih. Mengimani para malaikatnya. Yang ketiga, wa kutubihi, kitab-kitabnya. Yang keempat, wa rusulihi, para rasulnya. Yang kelima, wal qadar khairihi wa syarrih. Mengimani takdir yang baik maupun yang buruk. Yang keenam wal iman bil yaumil akhir. Wa yadkhul fihi al mas'ala fil qabr wal ba'ats wal nusyur wal hisab wal mizan was sirat wal jannah wan nar. Masuk dalam cabang iman kepada hari akhir ini adalah pertanyaan di alam kubur, di alam kubur. Hari berbangkit, hari disebarkannya atau di, uh, ditebarkannya catatan-catatan amal, hari hisab perhitungan, mizan timbangan amal, sirat, surga dan neraka. Ini cabang keenam. Yang ketujuh, cabang ketujuh wa mahabbatullah cinta kepada Allah. Yang kedelapan wal hubbu wal bughdhu fihi, cinta dan benci karena Allah. Yang kesembilan mahabbatun nabi, mencintai nabi. Yang kesepuluh wa'tiqad ta'zimihi, Meyakini keagungan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini cabang ke-10. Wa yadkhul fihi as-salatu alaihi wattiba'u sunnatih. Masuk dalam cabang ini ya, meyakini keagungan Nabi alaihi salatu wassalam, masuk di dalamnya adalah bersalawat kepada Nabi dan mengikuti sunnahnya. Berittiba terhadap sunnahnya. Cabang ke-11 al-ikhlas. Ya. Wa yadkhul fihi tarkur riya wan nifaq. Masuk di dalam cabang ikhlas ini adalah meninggalkan riya dan nifaq. Ke-12 wat taubah. Ke-13 wal khauf. Ke-14 war raja. Ya. 12 taubat dan ke-13 rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala war raja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-15 wasyukur bersyukur kepada Allah. Ke-16 wal wafa menunaikan janji baik janji berjanjian dengan Allah Subhanahu ke, ke, dengan Allah Subhanahu wa taala maupun berjanjian dengan sama makhluk. Yang ke-17 wasabr. Yang ke-18 waridha bil qada wa tawakkul. Ya, ridha terhadap qada dan bertawakal. Yang ke-19 warahmah. Ya. Yang ke-20 wattawadhu. Wa yadkhul fihi tawqirul kabir wa rahmatus saghir. Masuk dalam tawadhu adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ke-21 watarkul kibir wal ujub. Meninggalkan sikap kibir dan ta'ujub kepada diri. Ke-22 watarkul hasad. 23 watarkul hiqd. 24 watarkul ghasab. Ya. Hasad meninggalkan hasad, ke-23 meninggalkan dengki yang ke-24 tarkul ghasab ya memakai secara paksa. Nah. Ini 24 cabang. Kemudian amalul lisan, amal-amal lisan. Wa yastamil ala sab'i khisal. Yang ini mencakup tujuh perilaku, tujuh cabang. Amal lisan mencakup tujuh cabang. Yang pertama at-talaffuz bitauhid, yang kedua watilawatul Quran, membaca Al-Quran, yang ketiga wa ta'allumul ilm mempelajari ilmu ta'allumul ilm termasuk cabang keimanan yang keempat wa ta'limuhu mengajarkan ilmu yang kelima wa du'a berdoa yang keenam wa dzikir wa yadkhul fihi istighfar masuk dalam bagian zikir ini adalah beristighfar yang ketujuh wa tinabul lagwi menjauhi perbuatan yang lahu yang sia-sia nggak ada faedahnya ini amal lisan. Wa amalul badan. Amal badan. Wa tashtamil ala thaman wa thalathin khaslah. Mencakup 38 cabang. Ya. Minha ma yakhtasu bil a'yan wa hiya khamsa asyrata khaslah. Ya. Di antaranya yang men, uh, dari 38 cabang itu ada yang kaitannya dengan ayan masing-masing orang. Ini ada uh, eh, 15. Yang pertama at-tadhir. Bersuci, hisan wa hukman. Secara his maupun secara hukum. Wa yadkhul fihi istinabun najasat. Yang his bersuci dengan air wa hukman dengan tayamum. Masuk dalam cabang ini bersuci istinab an-najasat, menjauhi najis ini bagian dari cabang iman ya, kawan. Yang kedua, wasitrul aurah, menutup aurat. Yang ketiga, wassalatu fardhan wa naflan, menegakkan salat, baik yang wajib maupun yang nafilah. Yang keempat, wazzakah, kadzalik. Zakat baik yang wajib maupun yang nafilah. Yang kelima, wafaqur riqab, membebaskan budak. Yang keenam, waljud, Der, apa, pemurah, bersifat pemurah. Wa yadkhul fihi it'amut ta'am wa ikramud dhaif. Masuk dalam di dalamnya adalah memberi makan orang miskin dan memuliakan tamu. Yang ketujuh wasiyam fardhan wa naflan. Menunaikan puasa yang wajib maupun yang nafilah. Yang kedelapan wal hajju wal umrah kadzalik. Menunaikan haji. Demikian pula umrah. Yang kesembilan wa tawaf. Ibadah tawaf. Ini bagian dari iman. Yang kesepuluh wal i'tikaf Ya. Beriktikaf. Yang ke-11 wa iltimas Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar termasuk bagian dari iman. Yang ke-12 wal firar bidin lari menyelamatkan agama, menjauh dari fitnah. Ya, menyelamatkan agamanya. Wa yadkhul fihi al-hijrah min dari syirik. Masuk di dalamnya adalah berhijrah. Amal hijrah dari negeri syirik kepada negeri iman. Ketiga belas wal wafa bin nazar menunaikan nazar. Empat belas wat taharri fi al aiman. Ya, berhati-hati dalam sumpah. Enggak sembarangan bersumpah. Kelima belas wa adaul kafarat. Ya, menunaikan kafarat. Ya, kalau dia melanggar sesuatu yang di situ uh, dendanya berupa kafarah, maka dia menunaikan kafarah tersebut. Wa minha <clears throat> ma yata'alak bil atba yakni bukan orang per orang tapi bersama yakni seorang itu dengan orang lain nah wahya situ khisal ada enam at-ta'affuf yang pertama at-ta'affuf bin nikah wal qiyam bi huquqil iyal ya adalah menjaga kehormatan diri dengan cara menikah dan e, menunaikan hak-hak keluarga memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga. Ini termasuk bagian dari cabang keimanan. Yang kedua wabirul walidain wa fihi istinabul uquq. Berbuat baik kepada orang tua. Masuk di dalamnya adalah menjauhi durhaka. Wa tarbiyatul aulad. Ya, tarbiyatul aulad yang ketiga tarbiyatul aulad. Sehingga tarbiyatul aulad wahai ikhwah, wahai ayah dan wahai ibu ini termasuk bagian dari cabang-cabang keimanan. Sehingga jangan meremehkan, jangan mengendengkan tarbiyatul aulad. Yang keempat, wasilatul rahim. Yang kelima, wata'atus sadah. Yang keempat, menyambung silaturahmi. Yang kelima, mentaati tuan kalau dia budak. Au arif bil abid atau bersikap lembut kepada budak kalau dia tuan. Wa minha ma ya'talak bil ammah. Ada berikutnya setelah enam ini selesai adalah yang berkaitan dengan umum, orang umum, dirinya dengan keumuman manusia. Wahya sab'a asyra khaslah. Ada tujuh belas. Ya, ada tujuh belas. Nah, yang pertama al-qiyam bil imarah ma'al adl. Menunaikan pemerintahan dengan disertai keadilan. Yang kedua mutaba'atul jamaah, mengikuti al-jamaah, yakni pemerintah. Yang ketiga wata'atu ulil amri, mentaati waliul amr. Yang keempat wal islah bainan nas, mendamaikan hubungan antar umat manusia yang berselisih. Wa yadkhul fihi qitalul khawarid wal bughah. Masuk dalam cabang ini adalah memerangi khawarid dan pemberontak. Karena tidak akan bisa terjadi islah tanpa memerangi Khawarij dan para bughah itu. Nah, sehingga yang keempat adalah al-islah bainan nas, mendamaikan hubungan umat manusia kalau terjadi perselisihan. Ya, perpecahan. Maka mendamaikannya ini termasuk bagian dari iman. Wa yadkhul fihi qitalul khawarij wal bugha. Masuk di dalam cabang ini mendamaikan hubungan antar manusia adalah memerangi khawarij dan bugha. Karena perdamaian itu ya, memperbaiki hubungan itu tidak bisa terwujud kecuali dengan memerangi khawari dan bugha ini, pemberontak. Yang kelima, wal muawana 'alal bir. Saling bekerja sama dalam melaksanakan kebaikan. Wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Sehingga ta'awun dalam kebaikan itu termasuk cabang keimanan. Wa yadkhul fihi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Masuk dalam cabang ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari keimanan termasuk dalam at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang keenam, wa iqamatul hudud, menegakkan hukum had. Yang ketujuh wal jihad. Jihad termasuk bagian dari iman. Wa minhu al murabatah. Termasuk di dalamnya adalah berjaga di pos dalam jihad. Yang kedelapan, wa adaul amanah, wa minhu adaul humus. Menunaikan amanah termasuk di dalamnya adalah menunaikan seperlima dari ghanimah. Yang ke sembilan wal qardu ma'awafaihi. Ya. Uh, meminjam disertai dengan menunaikannya, membayarnya kembali. Yang ke sepuluh wa ikramul jar, memuliakan tetangga. Yang sebelas wa husnul muamalah. Bermuamalah berinteraksi dengan manusia dengan cara yang baik. Wa fihi jam'ul mal min hillihi. Termasuk di dalamnya adalah mengumpulkan harta dari yang halal. Ini kalau ada transaksi itu kumpulkan harta dengan dari yang halal. Yang kedua belas wa infaqul mal fi haqqih wa minhu tarkut tabdzir wal israf. Membelanjakan harta pada haknya, pada tempatnya. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan perbuatan tabdzir wal israf, berlebihan. Perbuatan mubadzir dan perbuatan israf berlebihan. Ya, ini termasuk dalam cabang ini. Tinggalkan tabdzir perbuatan mubazir dan tinggalkan boros berlebihan. Ketiga belas, radus salam. Termasuk cabang iman adalah radus salam. Yang keempat belas, tasmitul atis. Ya, ketika ada orang bersin, mengucapkan Alhamdulillah, maka kita menjawabnya dengan Yarhamukallah. Ah, ini tasmitul atis. Itulah tasmitul atis. Sehingga mengucapkan Yarhamukallah terhadap orang yang bersin yang mengucapkan Alhamdulillah. Yang ke belas wakaful ada aninas Tidak mengganggu orang. Jangan sampai mengganggu, mencegah. Ya, tahan. Jangan kamu mengganggu orang lain. Yang ke enam belas wa istina bulahwi menjauhi perbuatan yang sia-sia. ke tujuh belas wa imatatul ada anitariq ya, Menghilangkan gangguan dari jalan. Inilah kata Ibn Hajar 69 cabang. Dalam hitungan beliau 69 cabang. Mungkin saja dihitung menjadi 79 bi'tibar afrad ma dhumma ba'duhu ila ba'd mimma dhukir. Yaitu kalau menyendirikan semuanya karena terkadang tadi ada yang wayadhul fihi kada. Iman misalnya masuk di dalamnya ini. Ya. Iman pada hari akhir masuk di dalamnya beriman kepada ini ini ini. Kalau itu semua disendirikan bisa mencapai 79. Nah, wallahu a'lam. Demikian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Demikian ayol ikhwah rincian dari cabang-cabang iman tersebut. Semoga dengan kita mengetahui ya, rincian dari cabang-cabang keimanan itu kita semakin perhatian bahwasanya apa yang disebutkan tadi merupakan bagian dari iman sehingga kita pun sangat mementingkannya dan tidak meremehkannya. Barakallahu fikum. Termasuk tadi yang disinggung apa? Ta'allumul ilm. Mempelajari ilmu, belajar. Wakadali kata ta'limu. Mengajarkannya. Itu bagian dari iman. Juga apa tadi yang disebut tarbiyatul aulad. Mendidik anak-anak. Maka ya ikhwah rahimani wa Semoga dengan ini kita bisa uh, melakukan dan perhatian terhadap cabang-cabang keimanan sehingga kita pun mengamalkannya dan dengan itu semakin menambah dan menguatkan keimanan kita. Wassalamualaikum ala sayyidina Walhamdulillahi Rabbil Alamin.